Hei bangsa-bangsa di seluruh dunia Kalian semua cuma ponakan-ponakan kami bangsa Indonesia Lambat atau cepat kami akan memimpin kalian Lambat atau cepat kami akan memangku kesejahteraan kalian semua dan bedanya Indonesia memimpin dunia dengan negara lain memimpin Indonesia adalah kalau kita memimpin kita tidak menguasai. Kita memangku mereka. Mereka kalian akan tidak tahu bahwa kami berkuasa karena kami kamu bahagia di bawah kekuasaan kami. Kami adalah orang yang menang tanpa ngasorake. Kan itu kalau Jawa kan gitu. Makanya Raja Jawa, Raja Melayu, Raja manapun semua pakai kata mampu. Karena kita caranya menguasai itu tidak mukulin kayak Amerika. Ditangku. Di panah kok kode enak sih. Enggak percaya bisa jalan ya praktek panah itu ayo ya. Makanya mangku bumi. Ya cuma aku nek mangku itu yang mau. Mangku bumi, mangku negoro, mangku buono mangku luhur. Raja-raja Melayu, semua mangku karena kita punya konsep peradaban. Gitu ya, mangku langit. Yes, yes. Jadi kurungan Garuda tadi partai-partai ini sementara ya. Oh iya, partai-partai itu adalah batang-batang yang menciptakan kurung. Ah, kan begitu. Itu loh, Tapi kita jangan benci kepada kurungan, karena dia bisa kita copotin dan kita pakai untuk fungsi yang lain. Itulah cara kita berkuasa. Kita tidak membenci mereka, kita tidak mengutuk mereka. Karena mereka juga tidak mengerti bahwa mereka kurungan. Emang ada kurungan ngerti? Coba cari sangkar terus tanya kan sangkar. Kamu tahu nggak kalau kamu sangkar? Mengenai mesti sangkar. Ya ono ini sangkar ngerti bahwa dia sangkar. Namanya juga sangkar. Mereka percaya? boleh orang pasar wawancara ono. Lah si pelukis lega ekstasi malam hari ini dia pulang ke rumah tambah anak ya, ya. terus caranya cari makan pura-pura jadi nel ya Oke, teman-teman sekalian waktu sudah habis. Mudah-mudahan Anda semua tidak hanya bergembira tapi oleh Allah dibukakan ilmu untuk hidup keluargamu, untuk bangsa Indonesia dan insya Allah kita cintai mereka semua meskipun mereka semua belum mencintai Anda. Kita akan meningkatkan cinta kita kepada mereka karena kenduri cinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Guru bahwa PKB tetap sulit. Mulai sampai saya ini sulit terus sulit. Jadi padahal kok sulit ya kok Gus Luk gak ya, maksudnya gue solid. Pokoknya hidup kita harus sulit. Ya. Allah, wabarnya nengmal tentang makanya. Oke, jadi soal beras tadi nasi beres ya. Soal agama itu demokrasi mesti juga kan. di mana demokrasi berlaku, di wilayah mana demokrasi jangan berlaku, atau berapa persen demokrasi berlaku, semua dihitung. Ini peristiwa budaya, apa peristiwa keluarga, apa peristiwa konstitusi, atau peristiwa, semua ada proporsinya masing-masing. Kan begitu. Yang disebut kekerasan saja harus kita tumbuk itu, kondisi kekerasan. Selama ini kekerasan itu selalu menciptakan stigma misalnya kayak militer mesti jelek, sipil mesti baik. Sehingga masyarakat madani diterjemahkan masyarakat sipil. Ini mohon ditumbuk kembali. Saya tidak mengatakan militer baik. Terus ada stigma laki-laki biasanya yang jelek, perempuan biasanya yang baik. Itu juga satu stigma yang harus ditumbuk kembali. Terus ada lagi apa? Asal rakyat mesti benar, pemerintah mesti salah. Itu juga salah. Itu juga harus ditumbuk kembali. Sederhana lah, objektif lah. Adil. Objektif itu kata adil yang diterjemahkan dalam ilmu. Adil diterjemahkan ke dalam moral berbunyi jujur. Adil dalam olahraga namanya sportif. Adil dalam ilmu objektif. Adil dalam kesenian namanya pas. Pas itu sama dengan tidak pales. Kan gitu kan? Kalau pales tidak adil wong do kok rodo mi. Nek doyok itu aja miri gitu. gitu loh. Loh, endang itu loh yang biasanya tidak adil di dalam berkesenian gitu. salah terus ya masalah, tapi endang itu dia berhak untuk salah dan dia tetap masuk surga meskipun salah. Benda, tenang aja dan tenang aja. Oke okay, ya. Uh, ibadah makhluk tadi sekali lagi yang namanya bid'ah supaya kita tidak bertengkar bertengkar ya di daerah-daerah itu kalau di wilayah yang 96,5 persen tidak masalah. Rasulullah tidak pernah melakukan, Anda melakukan tidak masalah. Misalnya Rasulullah tidak pernah masuk parpol, Anda tidak masuk, Anda masuk parpol tidak apa-apa. Rasulullah tidak pernah kirim SMS, Anda kirim SMS tidak masalah apa Rasulullah tidak pernah makan soto betawi, Anda makan soto betawi tidak masalah. Rasulullah tidak pernah dangdutan, Anda dangdutan tidak masalah. Yang masalah itu jengkingnya itu loh. Harus ngangkangi itu loh bukan enggak mas ya jadi enggak masalah untuk Dewi bersih itu tidak masalah sing masalah itu kiwoku iki loh itu cos lah sampai saya itu numbuk padi soal dangdut demikian sampai saya membuat hukum wanita muda cantik seksi telanjang di panggung hukumnya halal sampai bikin gitu saya halal yang haram itu nek yai budi muda itu nek itu haram haram mergon jijik banget itu Wis ora ana seni-senine babar kalau wanita muda tadi kok kalah <laughs> Anda coba pakai animasi sosial. Setelah dia telanjang di atas panggung, saya tanya, kalau dia kalau dia punya suami, kira-kira dicerai nggak mas suami? Cerai. Kalau dia guru TK, dipecat nggak? Kalau dia karyawan sebuah perusahaan, malu nggak perusahaan? Dipecat. Kenapa dipecat? Kenapa dicerai? Mereka gendeng gendeng gak masalah tak gendeng gak masalah mutu-mutu sakar salah gitu loh jadi kalau saya nggak pusing sama tari tari seperti itu goyang-goyang seperti itu tidak masalah bahkan menurut saya itu kurang ngelutok ini masih bisa itu berarti kan ini budikan nih kan kayak gini kan jajal. Bukti no, ayo, bukti no, ayo, ngepani. Ayo. Gak panik kan bukti no? Nah, berarti budi kan kena. Boroen, iya, iya. ya, iya. Aja, kangen-kangen. Nah, sayangi wali kota Tangerang itu ya, karena dia wali kota tidak bisa ngomong kayak saya kan gitu kan. Ya, tetapi ya dia tegas lah itu dan dia berhak memilih, dia berhak memilih dan dia berhak memberi peraturan itu bahwa orang tidak setuju boleh juga. Ya tapi dia punya hak, karena dia punya tanggung jawab terhadap dan dia punya pemikiran, dia punya konsep. Jadi iya, iya, iya, tadi dipecat itu bukan karena itu, tapi karena gendeng. Tadi kan dipecat, bukan karena mutu, tapi karena ah, gendeng. Alhamdulillah. Dulu yang naik naik gak gendeng masuk mutu sih. Pemecatannya karena gendeng bukan karena mutu kan. Jombang ke Jakarta kan kira-kira makan dua kali lah ya. Nah, kalau sudah mau mampir restoran, Ustaz anggun duluan, terus saya mohon izin, saya mau periksa dulu ada babinya atau tidak. Ngawur aja. Gak usah takon tuh, gak rela rumah ini. Kalau tanya ada babi atau tidak, jadi tahu ada babi. Atau kalau lu diem aja kan gak tahu ada babi, jadi malah gak masalah kan gitu. Jadi gak usah tanya. Cak Nun, Cak Nun, dia ini masih apa masih kolot besar kecil ya bagi seorang perempuan yang progresif besar kecil nggak jadi masalah yang jadi masalah itu bagaimana dia memainkan manuvernya. Jawaban dewi. Gambar mewah. Ada lagi yang albiru halal, ya karena bir itu halal pada suatu tahun sekitar 60-70 tahun yang lalu ada fatwa bir itu halal karena sudah di sudah sekarang kan Yusuf Sordoni kan juga menghalalkan bir kan yeah. karena hanya 0,5 persen dan seterusnya tapi kalau kiai-kiai tertentu marah tetap marah dihalalkan itu marah dan pada suatu hari seorang kiai dari Bandung datang ke Jakarta mengumpulin yang laboratorium yang menghalalkan itu gimana nanti dihalalkan bir Ya, Pak Yai memang ini sudah diselidiki di laboratorium ini nggak mencukupi untuk disebut haram alkohol kayak itu nggak bisa kalau halal jadi nggak enak yang enak itu yang haram ya teman-teman sekalian, saya ngomong gini bukan bukan ngomong hukum, saya ngomong betapa kreatifnya teknologi akal dan mentalnya manusia Indonesia. Ngerti? Itu yang menyebabkan kita itu mampu mengakali penderitaan tetap menjadi kegembiraan gitu loh. Nah, ya sebuah contoh saja dan itu bukan soal NU, bukan soal Muhammadiyah, bukan soal apa. Cuman kita ini begitu pinternya mengakali kehidupan iya. itu namanya teknologi internal kalau kata Noe gitu ya. teknologi internal yang menyangkut mental kita dan itu salah satu kemampuan yang dianugerahkan khusus untuk bangsa yang hidup di Kepulauan Nusantara Susilo apa itu? Kenapa itu? Tidak apa-apa dia kalau dia loh, Anda kok kok, kok kok kok heran kalau dia marah? Enggak, enggak. Kalau bukan kan, kalau memang harus begitu. Kalau Gus enggak. Sapa niru aku turu iku. Nah, nah, nah, nah kan sing oleh turu presiden kok ngawur bupati turu gak oleh. Itu teman sekalian oke ya. Jadi mengerti ya. Di sini ini di Kinduri Cinta ini tidak ada yang linear. Semua siksa, semua spiral, siklikal. Jadi kita itu hidup kalau mampu seperti itu nanti dapat masalah rumah tangga, dapat masalah psikologi, masalah macam-macam. Kita tetap punya kemampuan untuk mengolah kehidupan ini sehingga produknya tetap satu kegembiraan. Iya. Kegembiraan. Anjane gak kan kate lapo kon. Ngono to nek awake dhewe ya lapo lapor kan lapo kon. Aku gak didik kate lapo kon. ayo. Nuwe tak ini ini. Mulanya nggak ada revolusi jadi tulisan nggak usah mimpi ada revolusi. Nggak akan ada revolusi karena apa? Karena kita kuat. Revolusi itu hanya terjadi kalau banyak orang tidak kuat terhadap keadaan. Kita kuat Kita ini orang yang tidak dilindungi oleh negara. Keamanan tidak dilindungi, beras tidak dilindungi, kesehatan tidak dilindungi, moral tidak dilindungi, apa saja tidak dilindungi. Kita harus mampu melindungi diri kita sendiri sehingga kita menjadi manusia paling independen di muka bumi. Kita menjadi manusia yang paling tangguh sehingga sangat pemberani kita di mana-mana. Maka kita sampai ke tingkat prana tadi. Kalau orang di sana-sana paling pol karisma, tapi dia tidak bisa naik lagi ke perbawa atau kewibawaan. Naik lagi ke prana. Dan Anda ini bangsa yang oleh Allah dikhususkan untuk memiliki tingkat kesanggupan dan kesadaran sampai ke tingkat itu. Kalau bahasa Jawa, awu, abu, awu. Dan itu produknya adalah fungsi pawan di di mana-mana nggak ada pawang mas. Zaman ya, ini ono pawangnya. Ono udan kiri Ya ono mas di Indonesia kok ini. Iya. Dan kalau ada pawang di Malaysia mesti gak wong kebumen wong ya. Nggak usah repot kamu, tenang aja. Kak Nun juga ada satu yang ada di Indonesia tapi tidak ada di dunia. Beli payung bekas. Tahu Payung Bekas? Kalau Cak Nun ke uh, Senen, mm-hmm. kita kan memang memang apa? Seperti Cak Nun katakan tadi bahwa kita bangsa survival. Jadi tidak ada dalam hukum ekonomi itu kan orang membeli payung bekas di Indonesia ini ada harga 1500 saya pernah nanyakan Pak pedagang berapa Anda beli 500 jadi satu payung itu dia untung 1000 nah itu artinya apa secara analogi bahwa apapun teori tentang ekonomi kalau Indonesia dihajar dengan dulu pernah ya tidak mengingat ya yeah. Oh rakyatnya tuh opo iso sembuh lho sono ae dan keberaniannya luar biasa dan seluruh teori ekonomi di dunia runtuh apalagi kalau ekonomi-ekonominya datang ke Jakarta datang ke daerah-daerah nggak mengerti mereka tidak ada orang punya rumah-rumah sebesar rumah orang Indonesia tidak di kabupaten di kota kecil-kecil memang miskin kalau secara statistik tapi tetap saja rumahnya lebih mewah dari semua profesor di Amerika Bu, oleh tekondika karena di sini manusianya campur jin campur campur malaikat, campur kunyit barang itu. Maka kita akan sampai ke tingkat pembelajaran ginekologi dan kosmologi di masa yang akan datang. Dan ini serius, saya bukan dagang. Benar-benar serius. Iki masuk menungsa biasa ini Iki ada campuran-campurannya iki. Hmm. Saya baca Quran saya sudah sepawa separuhnya tertarungan. Nah, iya. Intinya Bapak sekalian ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan membesar-besarkan kepala bangsa Indonesia, tapi teori yang terakhir yang ingin saya berikan adalah yang sudah mendengar jangan kasih tahu yang belum, yang belum tidak usah tanya kepada yang sudah tahu itu ya. Kita ini kan punya lambang Garuda udahlah katakanlah Garuda ini kita jadikan metafor tentang diri kita ikonnya kita itu Garuda kita bikin animasi Garuda ini kan menguasai angkasa dia gagah perkasa dia menang di sana sini dia sangat mandiri di dalam mencari makan ya, ya. aksesnya besar wilayahnya luas begitu dikurung ke dalam sangkar ya misalnya oleh POC kemudian nulis sekutu dan seterusnya sampai sekarang ini di dalam kurungan. Garuda ini kira-kira selama di dalam sangkar itu punya keinginan apa? Keluar dan terbang kembali untuk lang-lang buah nanti angkasa kan gitu. Itu karena dia pernah punya pengalaman terbang dan sayapnya memang punya terlatih untuk terbang. Tapi sampai mati Garuda ini tetap di dalam sangkar sehingga kemudian yang ada dalam sangkar adalah anaknya Garuda dari telurnya sekarang saya tanggal saya tanya ketika anak ini menjadi Garuda kecil Garuda muda Garuda baru dia punya keinginan terbang gak? Ya, ya. Eh, eh, Enggak, karena dia tidak pernah mengalami enaknya terbang. Dia tidak pernah terlatih suwiwinya, sayapnya. Dan dia tidak pernah cari makan sendiri. Betul? Dia dikasih makan tiap hari. Itu anaknya, lah cucunya. Lebih gawat lagi cucunya cucunya lagi, cicitnya lagi. Saudara-saudara, mau orang kenduri cinta menjadi cucunya Garuda yang nggak bisa cari makan sendiri, yang tidak bisa terbang. Saya bikin kenduri cinta, bikin padang bulan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah Garuda perkasa. untuk menemukan dirimu kembali bahwa engkau adalah Garuda sejati. Maka engkau harus berlatih sendiri untuk terbang sendiri dan tidak nunggu makanan dari siapa-siapa, apalagi mencuri dari bintang, mencuri dari ini, mencuri dari situ. Anda di sini adalah pelopor bangkitnya kembali Garuda sejati tadi. Dan begitu? Dan Garuda ini sudah dikurung saja begitu lama tetap sakti. Betul betul tetap seksi meskipun tetap meskipun tidak menyadari bahwa dia sebenarnya jauh lebih sakti daripada yang dia sekarang yang tadi kita bicarakan anda semua sakti saya Indonesia saya sakti kasih banjir ya apa itu loh gak kok terus hmm, hmm, hmm, gak ono gak ono cerita nih cengengas cengengas ya ketawa ketawa gini gini dadah kalau ada wartawan baru kita tidak dapat bantuan gitu kan wes jilu kamu ngundang untuk wartawan di kawan yang gini gini meneng orang kita itu jasa itu pada sudah dikurungin berabad-abad sudah dibikin menjadi tidak mandiri tapi kita tetap mandiri kita tetap luar biasa dan ekonomi Indonesia ini menjebak menipu ekonomi-ekonomi dunia siapa yang yang menjadi pelaku utamanya yaitu rakyat kecil yang beli payung bekas kaki lima dan orang-orang kecil yang tiap hari kubet kubet di bapak Udah ukil itu kulit ukil ukil ya ukil kubet gemisiti wah pinter banget cari makan bisa aja bukti caranya anak kecil beli payung bekas dia ojek payung ojek payung itu orang keluar mau mobil itu sudah makan luar biasa undang aja jadi tokoh di sini. <laughs> Ada, ada. Ketawanya aja tanpa nada. Oke teman-teman sekalian, sebenarnya ketika awal tadi saya mau ke sini saya ingin menanyakan apa sih yang Anda cari dari saya dari Gembiri Cinta. Sebenarnya saya sudah langsung diberi jawaban oleh proses-proses yang Anda alami sendiri karena tadi saya melihat sampai jam 1 itu Anda bisa berjalan dengan seksama dan bagus dan dinamis tanpa saya. Sehingga saya suatu hari boleh tidak datang karena Anda sudah sangat mandiri. Kan begitu kan? Sudah bisa. Nah, meskipun ya saya tetap ingin nginjen-nginjen karena kangen Anda juga. Tapi tadi saya jelas sama Iwan, Bang, anggaplah tidak ada saya. Jadi bangun sampai maksimal diskusi-diskusi. Kalau di Semarang ini paling banyak empat bulan sekali saya datang nih. Tapi tetap jalan nih, tetap jalan. Karena ya delok itu Nyawang kok saya mau. Terus bang bayangin Oke. Okay. Gitu ya. Oke, okay, sekarang teman-teman sekalian jam berapa? Jam 2. Jam 2. Saya pagi-pagi sekali harus ke Jogja. Mbak Fia juga harus ke syuting gitu ya, mulai syuting lagi dikit-dikit cuman pasti tidak dengan proses dan habitat seperti yang anda lihat selama ini kalau dia mau main sinetron berarti me, sudah memenuhi syariat yang dia pegang kan kira-kira gitu jadi ya istri meneh ya saiki saiki ditinggal suwe aku ya, kira wis hilang film tak selenti dewi sabar ya le sip sip sip lo gini ini aja di luar negeri di Arab uh ini sama Arab dagel kayak ini bahasanya aja gak ada nyelentik coba bahasa bahasa Indonesia nya nyelentik sentil enggak uh, bahasa melambangkan peradaban makin detail bahasa, makin lama, makin tua peradaban itu berlangsung. Betul, betul, betul, betul. Nyelentik. Coba tapit no. Ya, lawang gini, lawang gini. Jadi Madura itu kan gara-gara masanya. Gara-gara masa. Jadi warna hijau itu ada. Semuanya biru. Iya, iya. Waktu juga satu triliun satu miliar nggak ada jadi kemarin waktu ditanya ini korupsi berapa pak ini gimana ada satu juta jadi ya. jadi satu juta juta juta juta oh nggak ada miliar nggak ada triliun satu juta juta juta gitu ya jadi dosen itu guru guru gitu ya kakek itu bapaknya bapak gitu ya memang tapi dia memang tidak mengkhususkan diri pada bahasa, tapi kalau Jawa, Sunda, Melayu itu kan peradabannya sangat tercermin oleh detailnya bahasa. Jadi orang Indonesia, misalnya orang Jawa, itu tutup matanya. Dia bisa membedakan ketika ini ada air kencing, apa tai ayam, apa or, nafas orang, apa dia tahu persis. Dan orang Barat hanya tahu satu batsman kita, gitu? kalau orang Jawa tahu, oh ini besi, oh itu badak, itu perengus, itu bajin, itu lengur. Ada lagi? Tengi. Oh, masih banyak. Apa? Kekecut, langu. Berapa abad satu kata itu ditemukan dan disepakati oleh sebuah masyarakat? itu berarti kita adalah bangsa yang tertua dan fosil tertua, situs tertua di Indonesia. Eh, situs tertua di muka bumi adalah di Indonesia. Ketika peradaban-peradaban di negeri-negeri Eropa baru mulai, di sini sudah terasa sedih. Di sini sudah terasa prasasti, di sana baru mulai berada. Di sini sudah terasa prasasti. Sekarang kita tiba-tiba bengong karena kita adalah cucu burung Garuda yang tidak paham bahwa kita semuanya adalah cucu Garuda. Kenduri cinta membangunkan kembali, hei engkau adalah Garuda sejati, engkau adalah pemimpin dunia. Ini contohnya sangat banyak sekali dari bau sampai jatuh saja. Tapi kejelungup, gelosor, kesosok, nyungsep, nyungsep, apa nih? Gebelah, eh? kejongol, burung meneluk, kejelungup, walah, wes macam-macam, udah apa saja, wes macam-macam, nunyu, nabo ngeplak ngetah gede nek ngene nyaduk ngene buka lho eh, eh, kurang jaman ya saya anggap kalau ndak Israel Israfil Musopola kan sudah aja lagu bisa angel pokoknya yang penting buku itu terjemahkan sedang saya pelajari benar-benar teman-teman sekalian untuk supaya kita mengerti siapa diri kita kalau tidak kita tidak punya terbang karena kita tidak mengerti kita burung. Mosok kita sudah kayak begini tidak punya cita-cita. Mosok kita, waduh kalau bisa tahun 2009 Sri Sultan deh. Udah ini cita-cita nih. Terus canung, opo oh, Gak bangga saya. Dan juga gak padaan gak kepencutan. Saya hidup tidak boleh karena syahwat saya saya hidup hanya karena laukil mahfudnya Allah atas saya Angun nah, jadi mbok cita-cita itu yang agak jauh yang agak tinggi kalau tidak tercapai secara bangsa tercapai secara pribadi dan keluarga gitu loh Mas kalau ada burung sing paruhnya bisa ngelobangi kayu ya itu mengerti kemampuannya dia suatu hari sekian tahun ininya ditali oleh orang sehingga dia tidak bisa matok keinginan dia apa dibuka dan bisa ngerogotin kayu kan begitu sama dengan burung tadi sama dengan terbang tadi lah kita ini sekarang mau apa itu loh masalahnya masa cuma mau 2009 presiden siapa mau kapusan terus loh kok ya tetep baik loh cita-cita kuah kuih baik gitu loh teman-teman sekalian oke okay dari bahasa tadi sekarang saya mudah-mudahan segera selesai dari bahasa tadi kan sekarang anda tahu kita ini kira-kira lebih tua apa lebih muda dari turunannya dari yang sekarang menguasai dunia siapa yang menguasai dunia ini sekarang Yahudi dan yang paling banyak duitnya orang mana nah, ya Yahudi dan Arab jadi seluruh keuangan dunia ini kabarnya dikuasai hanya oleh satu persen penduduk dunia. Satu persen penduduk dunia ini mesti orang yang mengerti siapa dirinya, sehingga dia notol-notol kayu tadi. Kalau si burung penodol kayu tidak mengerti dirinya adalah penodol kayu Maka dia tidak akan pernah notol kayu Maka satu persen ini pasti orang-orang yang mengerti siapa dirinya kalau dia tahu dia penyanyi dangdut yang bagus, dia pasti akan ke apa itu sini? TBI gitu ya. KDI kan gitu. Kalau dia tidak mengerti dia bisa bernyanyi dangdut, dia pasti tidak ke sana. Lah bangsa ini mengerti, bangsa Indonesia ini mengerti apa tentang dirinya sehingga akan pergi kemana. Kan itu masalah kita sekarang. Masa kita cuma mau revolusi, revolusi, revolusi, revolusi nanti? Bukti Buktinya reformasi kayak gini, kayak gini kok. Bohong semua dan tidak menuju kemana-mana. Oke. Kita kira-kira lebih tua apa lebih muda dari yang sekarang memimpin dunia? Lebih mampu apa lebih tidak mampu? Tadi kan Anda man orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Kan Anda ini kan? Apa aja bisa tuh orang Indonesia? Betul enggak? bahasa Indonesia itu apa aja bisa coba seluruh makhluk Allah terkandung oleh dirinya dari malaikat iso dari setan iso dari demit iso dari iblis pinter terus apa aja kesenian kebudayaan apa aja bisa pinter ngaji pinter nyanyi pop dangdut ya bisa rock ya bisa Sunda bisa Jawa bisa betul enggak? Cari orang barat satu saja bisa nembang Jawa itu setengah mati mas Biar dia sekuliah diisi 6 tahun Cari orang Arab satu bisa nembang es lilin enggak? Es lilin maju eh, Gak iso ada angel cengkoknya dulu belok-beloknya kalau anak Indonesia Indonesian Idol itu niruin cengkok negro yang paling update di Amerika dengan mudah. Kita bisa apa saja. Jadi dari sudut kemampuan budaya kita luar biasa, kemampuan teknologi luar biasa, kemampuan estetik luar biasa, kemampuan mental tidak terlawan kita ini. Mental kita itu tidak terlawan. Beraninya itu loh. Sampai mati tidak masalah banjir Jakarta motor tetep laju metro terbuak di pelampani baswe? dan itu kan bukan menunjukkan kematian menunjukkan keberanian yang luar biasa kita ini mentalnya luar biasa dulu sudah saya pernah Kalau orang Malaysia kan takut 3D Orang Malaysia rata-rata takut 3D Jadi kalau sama yang difficult mereka malas Kalau sama yang dirty mereka jijik Kotor ya Yang sukar mereka malas Yang kotor mereka jijik Sama yang dangerous mereka tidak berani Yang bahaya Orang Indonesia Ayo rene rene rene Ayo bahaya sing dia coba Udah naik kereta api mau disemprot cat tetap aja naik mau listrik ditingkatkan voltasenya eh ya tidak masalah eh tetap berani kawin tidak punya modal betul nggak tidak ada perlindungan dari siapapun. Betul tidak Enggak, oh jamannya asuransi. Sudahlah, apa aja berani kita? Yang berani, yang bahaya kita berani naik menara tidak pakai sabuk, tidak pakai astronot-astronot itu. Iya toh? Sendal jepit lagi naiknya. Rokokan. baru ngobrol Ya. Nah, itu orang Indonesia apa yang tidak berani kita itu orang kampung Melayu itu sudah mengerti kan masa kini dan masa depannya yaitu kebanjiran ya tetap di situ dan apa terus mereka enggak toh terus cemburu tuh enggak toh ya cengeng cengeng tuh orang Indonesia tuh Wah, dibanding Malaysia, dibanding luar negeri ini kan kotor ini tembok-tembok. Wah, laran loh. Itu namanya hidup. Masa hidup nggak ada kotoran? Masa warung kok resik gitu? Nggak ada kulit kacang, nggak ada tekik. Apa? Tekik apa? Apa? tekesan, apa ya? Buntung rokok, terus tidak ada apa-apa eh, dikit lah tak lentung dikit <laughs> itu itu baru hidup ya gak? itu orang Indonesia hidup lively gitu kan? semua pemain-pemain bola dari seluruh dunia begitu masuk Indonesia jatuh cinta kawin di sini masuk Islam pokoknya tidak mau pulang enak orang begini, gak nggak punya duit bisa makan coba Mbuh ya apa carane wis? Mbuh nonggo kiwa nonggo tengen. Kelintar kelintar ini. ono wong mangan kene liwat. Hehehe <laughs> utawa nek wis watuk-watuk kok gak ditawan-tawani apa-apa kesandung waduh kesandung waduh tiba terus pomnya melayu ada apa ada apa waduh ndak kesandung ini aduh maklum sih lapar sih ya gitu ya <laughs> mana ada kalau bukan orang Indonesia akal gitu-gitu itu ah kaleono ah ngakali pinter eh? Oh, siasat luar biasa politiknya pinter dan gak karu-karuan cuman karena kita ini tahu banyak tentang banyak hal dan bisa banyak mengenai banyak hal maka kita kehilangan fokus kita tidak menentu yang kita kerjakan sementara orang yang tahunya hanya jual kacang dia serius jual kacang sampai jadi konglomerat kacang kita kacang ya pinter kapur barus ya pinter nyopet ya pinter akhirnya gak jelas penggaweane akhirnya ngunang-ngunang terus sampai mati itulah kita jadi yang saya maksud apa terbangmu wahai burung tentukan sekarang apa cita cita Nah itulah yang harus dirunding oleh kenduri cinta Kalau bangsa Indonesia belum mau menerima itu Untuk dirimu dan keluargamu Dan lingkungan kecilmu Kan gitu Siapakah engkau ini? Siapa? Saya sedang curiga kita ini bisa jadi kakek kita yang kalau diterusin tadi ya, ya 49 tahun 10 itu kita generasi ke-6 dari Adam saya curiga tapi sedang saya selidiki artinya Ibrahim dan Israel itu hanya salah satu keponakan kita dan saya sudah tanya ke Badan Intelijen Nasional sama Deplu saya minta catatan tentang kelakuan buruknya Israel secara politik, intelijen atau militer kepada Indonesia Sejak Indonesia ada Dan mereka tidak pernah punya catatan bahwa Israel pernah berani apa-apa ke Indonesia Tidak pernah Kalau Yahudi secara global lewat Amerika lewat mana mengacau macam-macam iya tapi kalau negaranya Yahudi atau Israel melakukan sesuatu kepada Indonesia di bidang apapun tidak tidak pernah ada catatan. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka berani kepada mbahnya sendiri? Loh kok mbahnya Sekarang saya tanya Kamu kan suka mengutuk orang Yahudi Wah dasar kelakuan Yahudi Aku takon Wong Jawa itu luwe Yahudi tagak dimana Yahudi <laughs> Eh? Mbae Yahudi Lo wis jelas gak tau makili rakyat, gak jelas tugasnya jek njaluk tambahan bayaran mak wis. Sing njaluk laptop, sing njaluk iki, njaluk iki, njaluk iki. Kok Yahudi budi nemen ya? Maka Hitler jadi Hitler itu karena kelakuan kayak begitu itu. Ini usume Deutsche Uber alles. Ultranasionalisme Arya Jerman bikin dolek bati ya wong wong itu. Maklaran ae. Penggaweane muangkel Hitler. Tangkap. Susu di camp sampai bikin toa itu. Untuk supaya suaranya bisa menjangkau seluruh tahanan-tahanan itu. Gitu kan? Wah, akhirnya dibunuh sampai satu juta lebih. Gitu loh. Lah kita ini mau bunuh 65 persen dari bangsa Indonesia yang Yahudi ini saya kaya. Nah, saya sekali lagi endingnya ini bukan etnisisme Jawa, bukan etnosentrisme Jawa dalam arti konstelasi Indonesia sekarang. Saya cuma ngajak anda ke tempat asal usul sana. Sebab salah satu indikatornya ada pada sejumlah orang Jawa, ada ada suku-suku yang lain. Jadi kalau orang Sunda bilang ada Sunda Wiwitan, saya kira Sunda Wiwitan itu sama dengan Jawi Wiwitan. Nanti sama dengan Madura Wiwitan, sama dengan Melayu Wiwitan. Tapi memang yang paling mengendap kejawaannya adalah orang Jawa yang sekarang. Salah satu contohnya adalah wong Indonesia ini orang Jawa mayoritas kok bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa dan kok tidak pernah bertengkar. Ketika dulu menentukan bahasa nasionalnya kok tidak pernah ada wacana bahkan tidak pernah ada yang membantah bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional. Mestinya kan itu kan cuma orang Jakarta yang punya bahasa Melayu karena perdagangan. Tapi kan orang di Jogja, orang di mana-mana kan enggak. Kenapa kok orang orang Jawa segitu banyak tidak membantah bahwa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Kenapa? Kenapa? Apakah karena orang Jawa itu kalah? Nek jari wong Jawa mergo wong Jawa iku Jawa wong. Jawa itu artinya suka ngasih, ngalah, dan salah satu watak peradaban Jawa adalah mangku. Mangku Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku mati Maka orang Jawa memilih memangku daripada di pangku makanya Gus Dur dulu mangku itu karena itu Itu Mangku Nah buktinya sekarang bahasa Indonesia sangat disifati bahasa Jawa. Kalau ada lagu yang bagus, baik, bahasa Indonesia tidak cukup di televisi, di infotainment. Ini albumnya betul-betul mengandung lagu-lagu yang api. Ya, ya Kalau sudah dibilang api, baru tinggi nih. Ya, ini lagu-lagunya yang anyar, gitu kan? Kalau dibilang lagu baru nggak lega, anyar atau grass. Eh, betul enggak? tetap supremasinya ada pada Jawa ini makanya Anda sama Jawa itu tidak usah bertentangan nanti Anda dipangku loh <laughs> Anda dipangku dan ini contohnya sangat banyak mas sangat banyak tentang mangku ini bukan hanya sifatnya bahasa Indonesia tetapi kita orang Indonesia ini kenapa bersikap seperti ini kepada dunia Freeport kita biarkan, modal asing kita biarkan, oh, apa saja kita biarkan. Karena kita punya sifat mangku. Cuman tidak sadar bahwa kita sedang memangku. Wakilnya sendiri dukur wabah terus. Gitu kan? Sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ini pemangku, makanya kan gelarnya raja di semua mangku, hamengku bu, oh, dan bukan hanya hamengku Jawa loh. Bukan Hamengku Nusantara loh Tapi Hamengku Buwono Paku Paku bumi Paku buwono Paku alam coba Coba Itu gagasan apa itu yang Itu muncul kapan itu Wong Raja Jawa kok mangku alam Berarti Amerika termasuk yang dipangku tuh wih <laughs> Lah kenapa tidak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkaulah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti? Sebab kalau yang memimpin Amerika ya kayak begini nih keadaannya. Betul enggak? Neokolonialisme. Sekarang orang Amerika sendiri intelijen mengatakan ternyata Saddam Hussein tidak berkaitan sama sekali dengan Kaidah Ternyata tidak ada senjata nuklir yang berbahaya Loh, sudah nyerbu negara habis ada musim ditangkap, diadili, dibunuh Ternyata tidak salah itu kalau kepemimpinannya kepemimpinan mereka Kepemimpinan orang-orang yang tahu banyak tentang sedikit hal tadi Nah Anda ini tahu banyak tentang banyak hal Jadi Anda ini kalau mimpin itu tidak kentara iya. Tidak kentara bahwa Anda ini mimpin Jadi jangan syariat, syariat, syariat Jangan gitu, itu terlalu materi Jadikan syariat itu energi dulu jadi jangan pakai brand dulu Jadikan dia energi sosial Setelah jalan Nanti orang akan bilang sendiri Oh ini ternyata ini loh yang disebut syariat Islam gitu kan Betul nggak? setuju sama syariat Tapi kalau kamu teriak-teriak pada level materi terus Nanti orang pada trauma, orang pada lari Sebelum tercapai apa-apa Jadikan dia energi sosial Praktekkan di kalanganmu sendiri Baiklah sama semua orang Tunjukkan kearifan cinta dan kehebatanmu kepada semua orang Nanti orang akan menerimanya dan orang yang akan mengatakan Loh ya ini loh yang sebelahnya yang disebut syariat Biarkan orang lain kosok ana wong ayu kene ditulis ayu lho. Ayu. Ya apa kene? Ya Dadi ayu jenenge kemayu ngono lho. Jadi syariat menurut saya untuk tahap ini jangan diletak-letakkan jangan diletak-letakkan di tahap itu supaya tidak kemayu tadi itu. Dan sekalian ya, ngerti maksud saya? Bukan saya nggak setuju dan saya paham sama mereka. Kemarin saya di forum Kenduri Cinta yang juga sama Semarang itu kita dapat tamu dari Hizbut Tahrir. Mereka ingin belajar, mereka ingin berdialog dan kita ngomong seperti ini dan saya terpaksa omongkan itu tadi. Misalnya ngomong soal syariat-syariat ya saya bilang jangan ente pikir saya tidak setuju setuju gitu loh cuman saya ini ganteng apa tidak itu biarkan Novia yang ngomong saya bilang gitu jangan aku dek siapa ya ah, yang ganteng itu loh lah banyak ngomong lah melayu arek kasih tuh ya oh enggak gitu caranya ngelamar cewek eh gitu loh biar dia yang ngomong kita ganteng kan gitu kan biar dia yang ngomong kita baik kita cukup menunjukkan kebaikan itu secara bisu cukup dengan perilaku kita dan bukti-bukti nyata kita yang kedua disebut Tahrir menderet mengenai penghinaan-penghinaan kepada Islam dan Muhammad. Seperti Anda ketahui nanti tanggal 24 Maret ini akan dilansing di Belanda sebuah film judulnya Fitnah dibikin mulai awal Februari kemarin oleh Geertz Wilder itu film segala sesuatu mengenai jeleknya orang Islam dan nanti puncaknya adalah Al-Quran disobek-sobek dan di Belanda nanti Al-Quran akan direkomendasikan untuk menjadi buku terlarang di seluruh negeri Belanda dan kemudian disamakan buku itu dengan mainkannya Hitler. Nah saya oleh sejumlah kelompok yang moderat di Belanda sama Kiai Kanjeng direncanakan untuk datang ke sana pada bulan Oktober yaitu lima bulan sesudah kasus ini nanti kita lihat-lihat bagaimana. Nah Hizbut Tahrir menderet dari soal Denmark penghinaan apa-apa karikatur segala macam dan mereka masih belum tahu ketika itu belum tahu berita tentang Wilders ini karena saya sudah tahu dari teman-teman intelijen sudah ngasih saya laporan macam-macam mengenai rencananya si filmnya belum jadi belum dibikin tapi saya sudah dapat bahan alhamdulillah Oke, teman-teman Sutarir tak tambahin bahan yang terbaru. Yang belum terjadi, saya bilang itu Ini rencananya mulai awal Februari dibikin begini-begini. Gates Wilder ini orang yang tidak beragama, cuma dia temennya, cucunya Van Gogh, Theo Van Gogh yang tempo hari bikin film tentang yang menghina Islam juga putri Telanja eh putri pakai pakaian sangat transparan gandul-gandul sholat terus orang Maroko radikal marah dia dibunuh Nasi Wilder dendam dia bikin juga seperti itu nah terus semua kelompok di Belanda sekarang juga bertentangan ada yang setuju ada yang tidak setuju dan seterusnya teman-teman Islam di Belanda juga ada yang moderat, ada yang arif, ada yang macam-macam sikapnya tapi ada yang paling umum adalah ya tidak apa-apa kalau mereka bikin begitu kita juga akan bikin jadi jawaban karya dengan karya ada yang begitu lah saya di depan jamaah eh, Gambang Sapa di Semarang ditanya oleh teman-teman Hizbut Tahrir, inilah bukti-bukti penghinaan kepada Islam dan Muhammad. Kalau memang engkau semua dan kita semua cinta kepada Muhammad Rasulullah SAW, apa yang akan kita lakukan kepada mereka-mereka yang menghina Islam dan Muhammad ini? Itu kan? Lagi nah, gitu pokoknya karpe ini mulia untuk golek pedang dewi-dewi ungkal dengan itu karpe nah, terus saya terpaksa jawab teman-teman sekalian saya punya beberapa pertanyaan kepada para jamaah ketika Rasulullah hijrah pertama ke Taif beliau ditolak oleh masyarakat di tempat itu dilempari batu, diusir bahkan dilempari tai segala macam sampai berdarah-darah di keningnya saya tanya Apakah Rasulullah balas menyerang? Tidak Apakah yang diucapkan oleh Rasulullah ketika dia dilempari batu Rasulullah mengatakan persis yang diomongkan oleh Isa atau Yesus atau Fransiskus. Allahumma di kaumi fa ya lamun ya Allah berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan ini yang ngomong gini jamaah Allahumma di kaumi gitu ya Terus saya tanya Sekarang kalau Rasulullah ada Terus kita datang ke beliau kan Nabi ini loh tentang karikatur tentang sampean loh niki Niki loh asik tau niki gitu kan Kira-kira Rasulullah mencurang tak mesem Mesem Betul kan? Rasulullah terus menyuruh kita membunuh si pembikin karikatur atau tidak? Tidak apa yang kira-kira Rasulullah katakan? Ucapkan. Allahumma di kaumi humla ya ya'lamun. Ternyata Rasulullah tetap menyatakan Allahumma di kaumi menurut para jamaah. Sekarang pertanyaan terakhir saya, apakah Anda berani membayangkan bahwa saya punya keberanian untuk melakukan dan mengatakan yang tidak seperti Rasulullah? Sedangkan dia adalah panutanku, sedangkan beliau adalah orang yang aku cintai. Beranikah aku berbuat tidak seperti Rasulullah? Kan begitu? Nah kalau engkau memang mengidolakan Rasulullah, penuh kasih seperti Rasulullah, apa berani engkau mengucapkan apa yata Denmark? <laughs> Wahid Schilder Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Rasulullah tidak mengatakan begitu Rasulullah. Allahumma di kaumi fa'inahum layak namun. Udah nggak bisa dijawab lagi toh. Jadi kalau saya ketemu gate builder, ya nganggu gak ikut tok. Rasulullah itu mek wong Arab. Ya wong Jawa luwih ampuh meneh. Kata iki irang ngene Niki Qur'ane sampean suwek terus sampean uyu ngene iki. Eh nek wong Jawa ngono. Ya, ya. Nah perlu sampean dolokno wong sing iki ne dawa wae. Karena enten lomba niki dawa wae. Ana sing peserta pertama dari Betawi <laughs> maju terus ikin di tokno set nah, keluar dari sini seneng banget tidak seneng banget ya peserta yang kedua dari Madura Ono pengajian ngene lak tepak ya. Eh. Ketiga dari Ngayu Jakarta Diningrat. Terus dibuka. Eh, kata penonton kok. Eh, gitu kan. Dia gak cuma dari sini? Dibuka, ternyata dulu. Sing terakhir ini. Yang terakhir peserta terakhir. Ya nah ini yang ide untuk Gilpil radio peserta terakhir dari Cina Utara Senayan satu aja lagu ternyata wis tuwek wis tuwek begitu sampai panggung belok nah Gimana ini belum belum memperagakan kok sudah pingsan? Wah, kure polisi semua keliling. Stop, stop, jangan ada yang bergerak. Kita selidiki dulu. Terus didelok. Uh, Wulan. Diurut dawa. Ku Tamrin. Ku sampe Blok M. Kelindus-lindus busway.